Tapi intinya pokoknya ngaji kuncinya sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ono zamu dunya, ngenyak dunya, ya dunya sing perlu dinya. Yaiku dunya sing mau ngurusi syahwat. Apa dunya sing mau ngurusi syahwat nafsu. Nak ono dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampe kowe. Ah, ya kok kiai lah kadang suwandi kok agak gak nalar. Dalam banyak hal santriku gak nalar. Misalnya nanti kongkon kadang hamba nong jenenge bocah. Tapi ya, kadang dibuci buji Zaman akhir api-api wong itu santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ono wong muji hafid, mau hafid itu tuh apik ini ini Mergo sing lah apalane Quran itu hafid. tapi ya, kadang lama yang ngeritik, apa artinya hafid agak paham. Makanya kadang kena menenur atau ngaji ngaji, apa ngapa lo tok. kayak kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya sareh. Napa tugasnya sareh. Makanya ketika Sufyan Asauri ngenyak dunyo ambek Senawi ini loh saja. ini kurang perlu dinyak kabeh. Nak posisine ini ini ini ini Tapi gue jenis syarah. napa? jenis napa? syarah kata swa. inna min aswajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bujumu bocah jamaah gelem, hormat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal makhwirati bi Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngame. Tapi ini sekali muji yo dunia iku mata wa khairu mata iha almaratus solihah. Ya, ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe ambek awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji deh, wong kok gantengnya ini, Wong kok wali ini, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng rokok radue duwe ngenes. Wah. <laughs> Rasido wali. Wong radue barang mekruh kok ngen ngenes. Akhirnya was gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan wong kere kok iso syukur. Tapi bareng mau ora diri rokok kok ngenes. Wah gak wali blas. Wong kelangan bolu seton kok. Kok ngen? Boleh setan. Jadi wong sing ngaramno rokok nak daran rokok wah Boleh setan. Uyo <laughs> setan wong kapan ora rokok. Lan jare sing halal rokok ah sono-ono iku hadis mau untuk ono setan kok nguyuh bareng. <laughs> Seru repot kiai kiai. kok dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai kiai top. Mau Mbak makro Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih <laughs> Aku celing di no wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilah ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Nabi bi fa inna wa qibala wajhi idza sallam. Kok Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nah Allah laisa bimakane, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. <laughs> Wali kok bata-bata. Ya melati awale sapi makan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Ya mau ono wong itu rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Ke rokok itu membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi Gitu ya aku nak rokok malah mati. <laughs> Mergo wis mendarah mendaging wah. Mati loro infus itu bareng bojone metu, bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ini ra ini tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri ya, pertama sementara. <laughs> Lah anak sing jenis iki kan Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwa wis meh mati lah. Wis jelas wis meh mati tuwa. Mbok saiki bojo urip ora ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas mu ngaram neraka dhisik. Gus Mu'i ngaram rokok. Gus kula pokoke ini takut jenengan. Sekali jenengan muni haram koyo Mu'i kulo tak rara rokok. Tapi kulo tak cerita, terus cerita. Kulo niku kiai, Gus kiai deso. Ono tambahan itu wo deso melarat. Dekne apa itu wo deso melarat. Nggih, Mbah, ketoro bah. ketara, Mbah. Wongen abe kulo tak di mepol. Hiburan kulo nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne di langgar ya ambek konco-konco zaman mondok tuwek ketemu tuwek terus cocokan nasib zaman mondok <laughs> serokokan agar barisan Kau isu ku dibojo Gus awan niku mergawe sak-isa iso kula njen kula e duwe sawah di Tegal hiburanku satu satu iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu Yes terus disebut-sebut nih pojok musola biasa lah wong desa-desa lah nek iku mbok haramno pisan Gus, bar kula serat hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. <laughs> Satu-satune hiburanku ya barisak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus, bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono kok sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. <laughs> Dadi dek niku iri agar pojok musola ana cah nom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya kemudian pun bahkan kejinan halal halal. <laughs> nah jenis ini kiku ku ya kudu didukung wong hiburane sekarang sitok iku. Rokok neng pinggir musola anggar barisa. Ya aku ora tenan kehidupane ngono tenan. Aku anggar fasipat ya pas ngono. Masya Allah. Saiki bojo urip ora serata takokno kabare ben ben. Nah yang jenis ini piye misalnya? Mbok haramno apa halal jenis ini. Nah kue kan gak ya rokokan gelem, dodok dangdut gelem lah. <laughs> Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo. Gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus, kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Ah, jenis iki halal ora? Jenis ini Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musola rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ono adual lakum. <laughs> Ah, semata ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten masyarakat tuh kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang nah adat. Adat napa? Enggak, wae daerah Rembang ya semesti apa dawe bangun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawe. Jajal ya mu'i be Habib Lutfi bagi sing derek toreko ya mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah mu'i be mandi. Mandi Mbah Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwe mandi ruhit dibang mu'i. <laughs> Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono. Jemui cek BPAD ku menang apa? Menang ya ini. Jadi dari kulo niku kiai Gus bulan rumah saya ora rondo ape ujub tapi jebul. niku kiai <laughs> terus ada delok dangdut ge boten pantes. Delok fiskop berapa pantes. Hiburan kulon namung rokok nih pojok. Masalah. Wena anjen musolane iku nak bengi ora untuk redup sepaten pikiran, Wis rokok terus ngono. Mereka dene itu waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai. Iku nama masalah lu. Ono sing ijek Masumi, konjone kawak-kawak iku. Mau NO mereka seneng Masumi. Ono sing wis NO ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas boyo kan pancen tau nalin alun pondok. Cerita di mondok iku ngelelet. Wah, di sini Gus rokok nak gak di. Wah, udah itu konangan rokok. <laughs> Lurin, jadi mau ngerok, kok mulai mondok, mulai ngelel, edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok mode, modern. Oh, Wes ngalami ngono nang terus diharam ora jantungan piye. <laughs> Wah, mata ana wong tenan. Wong e sepuh, kula ya hormat wong piyambake sepuh. Coba anak teng fatwa hukum percaya kula wae. Pun Gus Woi kantun jenengan. Tapi arahnya ku jaluk halal menamuni kan. <laughs> Menamu di kantun jenengan tapi arah gue jaluk. Alah. Gaya tok aslinya tamu menus. Gaya. di dari anu jenengan itu gaya tok aslinya aku tetap milih apa? Gaya gaya tok. Ngono-ngono las pokoknya kalau suwon ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam Filfiki, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kulo sering kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran Masya Allah. Jadi beliau muji pangeran udul ala orang kok perkara untuk nikmat karena makrifat. Jadi lakot manan ta'ala kol bibi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka wah dzul ala Iwal kudusi. Jadi sing disyukuri dek ku makrifate sih. Nah gue kan gak syukur bi pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haithun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pem pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam yang luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggu tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah, syukure kue kue kan min nek nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekei nikmah. Yang kon dadi wali ku bicara ini. Kecuali nanti stok wali sentek serono liane sakiris, peminate ra ono wis sananan ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil tu ad dunya napa nikmatil tu ad dunya. Dawe Sidin Ali ad dunya darusitkan liman sotakoha wadaru najatin liman fahima anha kaya adunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong soleh ku daru sitkin karena sauri uri pening donya nggo menanamkan kebaji kebajikan pun kula terusna wal makalah alisrun tema maqala kang kaping 20 iku an hatim ala samrahimahu anahu qol Al tu te kesusu ail isra'u te kesusu fil umur ing dalam boro-boro perkara menasyeton. Jenenge kesusu kabeh setan. Ila fi khamsi mawadia kecuali ing dalam lima boro tempat. Fa innaha mengko sak temne ajare al jarata te kesusu fi ing dalam khamsi mawadi min sunani Rasulillah. Yaiku setengah sanging sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kesusu ku elek kecuali dalam lima hal. Siji itamu dhaifi iku ngekeki panganan. Bima klan perkara layatakallafu kang ora dadi kapeksa pompa indal madif nalika bagi sing ditamoni itu hormat tamu, itu secepatnya. Tapi dengan hormat sing ora berlebih berlebihan. Ida nazalan kalina singgah sapa defai ibu fi sini Ing dalam omai wong. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah qol man atama khaul muslim syahwatahu harramahu wa 'alan nar. Manute sabani wong atama ngeke imangan sapa man akhahu ing dulure man al muslim. Ngeke imangan syahwatahu ing jatah sing disenengi man. <clears throat> ing jatah sing disenengi man harramahu wa 'alan nar. Jadi misalnya kowe di sego sak piring Ono lawe sing mbok senengi banget kepengen mangan wong kowe dhewe melarat, tapi ono tamu mbok ono tamu. nggak apa? Memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu seneng senengi, tapi demi hormat tamu itu kamu loloskan, kamu kasihkan tamu. Iku haramahu wa alan nar haramahu Iki cerita dhisik, nah saiki gak ono. Saiki wong ngekeki mangan iku seluah-luah, napa? Nggih to nggih. Maksudnya ngekeki mangan tamu ya memang di dalam sudah lu luwih Nah dhisik kan koyo cerita sahabat tuh hormat tamu, jatah mangane anak, terus ngene-ngene kan saya kira usum ngono apa? Saiki wong kerelan apa panganan akeh yakin ya saiki wis kerelan apa panganan niku Oke. Nah dhisik mungkin cerita ngono napa? Ngekek mangan tamu, memang bener-bener satu jatah yang harusnya milik keluar keluarga. Lalu dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang memberikan makan tamu, sementara syahwatnya dia, nya keinginan dia, syahwat itu tidak harus urusan seks atau biologis, buat keinginan itu jenenge apa? Syahwat. Nah, kali itu dikasihkan tamu haramahu wa alan <laughs> sing repot nak tamu iku kepingine rokok balik bab rokok. <laughs> Lah iku apa termasuk nukokno rokok tamu? Iku termasuk manat ama akhahul muslim. Mereka bahasa arabnya rokok itu bingung no. Ayo saya kira rokok termasuk to to Ayo jawab ya. Rokok itu termasuk to ora? Boten kan? Wong Arab nak darani syarabud dukhon apa? Syarab itu minuman. Jadi ah, rokok itu bingung no wong. Wong belok kok darah nih. Syarab minuman. Jadi harus keliru kabeh. Itu kayak tak darah nih. Bahasa Arab rokok kan dukon kan. Terus nak menghisap. Wong Arab nak minum apa? Syarab atau surab. Terus kok iso darah nih surab faktor ya apa? Cair. Rokok masuk cair. <laughs> Ya jelas. Jadi panjang sesuatu sing balani setan nu angel bahasa wis. ya, <laughs> tapi gue mau, gue nak ngaram teman-teman, wong alim ngalim itu agak sing rokok. Nah, sing ora rokok ben alim melok rokok. Ya mbok lho. Nah, ya orang ngaram no orang yo ora nanti ditamu. lembela lagi rong minggu nopo tolong minggu. Kiai ku mursid terkenal, terkenal yang ngaram rokok. Nuang didi kiai didulani, didulani, dijak ngaram rokok, napa? Dijak Alhasil singkat cerita suatu saat ono pengajian mubaleke ku rokok, pah poh rokok. Ya ini bodoh temperamen tadi, gue ger, ini depan umum, sisi sitok ngaram no, sitok ngalal no, gue ger. <laughs> Terus cerita kulo nih, udah apa no, tambah rokok bodoh kiri, ben kok Sampai acara itu ras itu gara-gara sing ngepe pidato. sing ape pidato tukaran mbek sing ape donga. Sing sing sing jatah bagian donga. Kiai sepo, sing rokokan itu mubalek. Mubalek kan sih rokok umur untuk pahpoh biasane biasa Biasane maksudnya. Ya iku sing calon pidato biasa rokok, kok bora rokok re somong omong kan perkara. <laughs> Dadi ketutan perkara. Ora apa? Dalile pundi nak rokok haram? Lah kuwi dalile rong rokok wis wani rokok. Golek isi. Nak dalile halal, dadi kon golek-golek. <laughs> sing halal nuntut sing haram. Dalile pundi, Mbah, nak rokok nu haram? Lah sampean dhewe rokok dalile halal di. Ayo waca. <laughs> sing soibel pet seneng wah ana tontonan ilmiah. <laughs> sing bingung santri wedi kabeh padha kiyaine. Cara kula sing roh peristiwa iku tak video tenan. tak aku kan sebagai wong alim itu khazanah. Khazanah apa? Ilmiah. Tukaran lagi khazanah. <laughs> Ayo cara kowe milih di. Saiki sing wani rokok iku nuntut sing ngaramno dalil di nak rokok haram. Kowe ora ya dalil kan sing ngaram. Kan gak mungkin Quran mek hadis bakar rokok. Ora penggawean tapi. <laughs> Misalnya. Terus sing sing ngaramno ini saya dalil halal ya. terus kayak gitu dalil di wa kulu robu orang ya ora mlebokno rokok wong rokok bahasa Arabe harus bingung no ayo coba rokok ini mat am apa masrok ayo jawab jujur nak lah la matama ah, wala ayo jenisnya yang termakan apa terminum ayo jawab ayo bingung no kan Nah, terus bukan ada dalil di. <laughs> Ya ora ono bahasa Arab ya wis sing rokok wis karepe kono sing ora karepe kono kowe mati ya wis mati dhewe-dhewe sing kok ben sumayu nabi hukum bima kuntum sayate semua ilahi marji hukum sing kok balik pangeran kok pangeran piyambak sing napa sing ngisap ya wis tapi kecuali wau sing kiai wau, itu khusus nih. Kalau takoki pangeran khusus itu ada perlakuan apa khusus sih. Bahasa ya. Tapi ketok nikmat tenan. Kulo sering ngiri kok. Ngger kula melakukan tiang tiangin sekitar 9 kilo, 8 kilo saking kawasan kulo. Ngger mlaku-mlaku mesti ning pojok. Ono geng kan, ono wong pitu, nu tuwek kabeh. Woi eh, woi, soalnya sentau sing neng termas, termas Termas, ya boleh pokoke mondok dhisik disi. Kan santri disi kan meh mesti rokok itu dari mana? Melangi rokok mulai ngirisi bako dewi sampai ngelelet, sampai kelobot, sampai era modern. Jute ora mati-mati, ora percaya malah bukan rokok mari mati. Ah, sing ora rokok luwe nom mati ya akeh. <laughs> Malah do dindi, tambah omongi mati malah do dindi dene. Jadi subhanallah tenan. Tapi wong ngono niku wong ikhlas kula setuju ini. jadi sabi es barisa setengok-tengok sini pojok napa? Masalah. Semono sawu wenange polis ya Allah. <laughs> Ada sebulan berarti kulo niku kiai, kus tak pikir kulo kiai wopo pot? jule delok biskup boten Jule dek ini yo iri nono jangan nom-nom delok biskup. Tadi <laughs> dia asine yo kenes. <laughs> Delok cah nom delok dedutan yang kenes. Mergo ini kiai lah yo hiburane mau rokok. Diharamno MUI ora muangkel kowe. Tapi kok mangkel <laughs> mbek MUI ku piye berarti? Zaman MUI ngaramno akhirnya kan MUI lah nyabut. Haram kalau sudah dilarang dokter. Lah wong iki kan gak ngarang konsultasi be dokter. MUI kan bareng muni haram kan dikritik wong akeh. Akhirnya haram jika sudah dilarang. Lah jenis iki kan mah konsultasi be dokter. Serepot-repot, song sepuh-sepuh nih. Mung ujuk pamit. Wah aku wis ngerti, cara aku muni haram lah gitu ya tetep rokok. Gayane dong. Cuma menawa yo wedi tenan, sampe kula hormaten. Kayak misalnya jadi kiai ngono kaya aku, yang gimana bah khusus jenengan khusus ini. Tapi khusus barisa. <laughs> Orang tambah khusus nih pojok musola bah. Ampun teng imaman bah. <laughs> Hukum kok khusus khusus Aduh aneh-aneh itunya.